Asli Cibayu Gresik. Tidak ada turunan. Asli Cibayu Gresik. Darahnya darah Jawa, ada Madura. Jadi ya namanya ada juga. 99 persen. Sesungguhnya ini kali kedua tadi. Pernah saya kesini sebelumnya, mungkin di tahun 2006. Sudah lama, 8 atau 9 tahun yang lalu saya kemarin lalu dan hari gitu. tapi mungkin uh, mungkin kalau sekarang ya saya mungkin saya juga tahu juga menjelaskan bahwa saya yang saya ingat apa ini Tanya yang lain. Kalau sebenarnya tema yang akan kita bicarakan kali ini sebuah tema yang saya katakan sangat penting temanya betul-betul terkait dengan keislaman kita metode keislaman tema ini mengharuskan saya untuk menjelaskan apa itu Islam bagaimana sifat-sifat Islam lalu baru saya akan menjelaskan bagaimana metode Islam yang benar lalu apa konsekuensinya kita sebagai orang muslim dengan nimbul kehidupan di atas. Kaum rahimakumullah perlu diketahui Islam itu secara bahasa itu bahasa Arab yang mengandung makna al-Islam wal inqiyad kepasrahan kepada Allah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Islam secara bahasa sehingga orang berislam ada unsur kepatuhannya kepada Allah, ada unsur ketundukannya dia kepada Allah. Islam secara istilah ini ada dua macam, ada dua makna. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama ialah Islam dengan makna umum. Dan yang kedua Islam dengan makna khusus. Islam dengan makna umum eh, artinya adalah At-ta'abbudu lillahi bima syara'ahu ala lisani rasul. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui penjelasan Rasulnya alaihi salatu wasallam ini Islam dengan makna umum ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Islam dengan makna umum seperti ini adalah agama para nabi dan para rasul. Mereka semuanya agamanya Islam. Mereka semuanya Muslim. Pengikutnya dikatakan Muslimin, mukminin. yakni beribadah kepada Allah dengan syariat masing-masing nabi tadi. Ada Nabi Nuh, Rasul pertama yang duduk di muka bumi. Ada Nabi Allah Ibrahim, ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Isa, mereka semuanya muslimin. Para pengikutnya muslimin, Muslimi Islam agamanya. Beribadah kepada Allah dengan bimbingan nabinya masing-masing. Ini yang harus kita pahami. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam dua-duanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Doanya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Menggunakan kata-kata muslim. Ya Allah jadikanlah kami ini muslimaini laka. Dua orang yang muslim pada engkau ya Dan juga dari anak keturunan kami keturunan yang muslimah, umat yang muslimah pada engkau ya Allah. Mengatakan muslim tidak mengatakan Ibrahim ini, dan mengatakan Ismail ini, mengatakan Muslim. Ini penting. Sehingga saya tanya apa agama Nabi Nabi yang sebelumnya, jawabannya Islam. Pengikut para Nabiya wal Muslim, namanya apa? Muslim. Dengan makna umum. Yang kedua, Islam dengan makna khusus yaitu Islam yang diajarkan di bawah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan khusus? Sebab Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul yang terakhir. Syariat Islam ini menghapuskan yang sebelumnya. Kitab suci Al-Quran menghapuskan yang sebelumnya dengan semua dimansuh, semua dihapus, dan yang ada hanya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan kitab suci Al-Qur'an. Konsekuensinya Pak, setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad itulah yang namanya muslim. Yang mengucapkan dua kalimat baik La ilaha illallah Muhammad Dan mengatakan Ibrahim Muhammad Rasulullah Muslim tetapi ketika ada orang yang kemudian beriman kepada Allah Tetapi tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW Imannya benar Nabi yang sebelumnya Dikatakan kafir Tidak dikatakan muslim Walaupun beriman dengan Nabi Nabi yang sebelumnya itu dihapus dimansuh dengan Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk dipahami. Sebelumnya beriman dengan Nabi Musa. Ternyata setelah Nabi Muhammad diutus, tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Dikatakan kafir orang-orang Yahudi. Sebelumnya beriman dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ternyata setelah Nabi Muhammad diutus, namun beriman. Dikatakan kafir orang-orang nasor. Maka yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Muslim namanya. Ini terus sepakat semua para ulama. Maka ketika disebut yang namanya Islam, agama Islam, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini mau. Dikatakan muslim berarti pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini penting. Sehingga yang namanya Yahudi bukan Muslim. Yang namanya Nasrani bukan Muslim. Selain mereka semua bukan namanya Muslim. Muslim hanya satu. Yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin semua. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Itu pengertiannya, maknanya adalah mengandung tiga perkara. Yang pertama ialah al-istislamu lillahi fit tauhid. Ada kepasrahan kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, yang kedua, al intiyatu lahu bita'ah. Ada ketundukan kepada Allah dengan cara mentaatinya. Ketaatan. Dan yang ketiga, al faraatu minasyirki wa Harus sikap berlepas diri dari semua bentuk kemusyrikan dan kaum musyrikin. Kekufuran dan semua orang kafir. Kami muslim bukan kafir. Kami muslim bukan muslim. Orang kafir bukan muslim musyrikin uh, orang kafir bukan muslim, musyrikin bukan muslim. Harus ada sikap barok berlepas diri. Lakum dinukum Tiga perkara. Sehingga Islam ada unsur ketauhidan, ini akidah. Ada unsur ketaatan, ini amaliyah. Ada unsur lakum di waliyah. Nah mungkin satukan Islam dengan kufur. Muslim sendiri, kafir sendiri. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ini yang pertama. Tolong diperhatikan dulu. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan sebelum membahas ini bermasalah adalah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ini adalah agama yang harus dipeluk oleh semua umat manusia dan jin. Agama yang harus dipeluk oleh semua umat manusia dan jin. Barang siapa yang berislam dikatakan muslim. Islam ini diajarkan Nabi Muhammad kepada semuanya. Islam bukan hanya di kalangan Jazirah Arab. Islam tidak khusus untuk orang-orang Arab. Tapi Islam ini untuk semua umat manusia bahkan bangsa jin. Ketika ada orang yang berislam, maka berarti dia adalah seorang muslim. Dari manapun asalnya, apapun suku bangsanya, apapun kobilah-kobilahnya, semuanya muslim karena Islam yang dibangun di bawah Nabi Muhammad alaihi salatu Kaum rahimakumullah. Karena ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan Islamnya diutus kepada semua umat manusia bahkan para jin. Yang namanya disebutkan di Al-A'raf 158. Allah Subhanahu wa taala menegaskan qul ya ayyuhan nas Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Nabi, wahai umat manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kamu semuanya. Ilaikum jami'an. Nah mengatakan ilal Arab Rasul, Rasul Arab saja, Rasul Saudi saja, Rasul Yaman saja, Rasul Timur Tengah saja, dan mengatakan demikian. Jadi semua umat manusia sama Rasulullah nas Al-Quran. Jika disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa kutima bi Aku ini diutus kepada segenap makhluk Yang bahasa makhluk kepada manusia Aku diutus kepada segala makhluk dan semua nabi, semua rasul ditutup dengan aku. Beliau menutup para ambiya wal rasul. Karena kita makhluk meliputi bangsa manusia, bangsa jin kata para ulama. Sehingga beliau nabinya jin, nabi untuk bangsa jin, rasul untuk bangsa jin dan untuk bangsa manusia. Ini sesuatu yang penting untuk kita dari sini kalau kita Allah ketika dikatakan Islam itu Islam dengan makna yang dibawakan tadi dikatakan Islam Islam yang tiba Nabi kita Muhammad alaihissalam diperuntukkan untuk semua makhluk yang aroknya, yang ajarnya, yang putihnya, yang hitamnya, yang manusia, yang jinnya, semuanya Rasul diutus kepada mereka semua dengan Islam sehingga tidak ada pengkotak-kotakan Islam ini prinsip tidak ada istilah Islam atakan tidak ada istilah Islam Saudi atau Islam Arab atau Islam Tinteng atau Islam Eropa atau Islam Indonesia tidak Islam cuma satu yang dibawa oleh kita Muhammad alaihi wasallam sebagian umat manusia janji. Ini perkara kedua yang dipahami kaum muslim Yang ketiga, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ini telah sempurna menyeluruh bimbingan-bimbingannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah risalah telah menyampaikan dengan sempurna risalah Islam ini. Tidak ada yang luput, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Sempurna. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang sembunyi Tersampaikan semua Sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yawma akmaltu lakum dinakum wa عليكم نعمتي ni'mati لكم raditu Pada hari ini kata Allah Aku telah sempurnakan agama kalian Aku telah cukupkan nikmatku atas kalian Aku ridho Islam kepada kalian Sempurna kata Allah Sempurna Yang menyempurnakan Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin Maka tidak mungkin berkurang Tidak mungkin berlebih Tidak mungkin yang luput dan eh, Allah yang menyempurnakan, bukan makhluknya. Allah yang menyempurnakan agama ini. Islam sempurna menyeluruh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim dan sahabat Jabir bin Abdullah Rasul pada haji wada di akhir hayatnya pernah berkhutbah di hadapan semua sahabatnya. Kata Rasulullah, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bi kitabullah aku tinggalkan pada kalian sesuatu kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya apabila berpegang dengan perkara yaitu kitabullah Al-Qur'an Cuma dengan lain wa antum tus'aluna anni famadza antum qailun kalian nanti wahai umatku Wahai para sahabatku, cerita tentang aku. Bagaimana jawabannya kalian? Kalau maka semua sahabat mengatakan, Nashhadu annaka qad wa attaita wa nasahta. Kami nanti akan bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan Islam ini, telah menunaikan amanah ini, dan menasihati umat itu dosanya semua para sahabat. Maka Rasul menunjukkan telunjuknya ke langit. Lalu dihujankan kepada para sahabatnya. Dan mengatakan Allahumma shah, Allahumma shah, Allahumma shah, Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, Saksikan. Yang menjelaskan Rasul telah menyampaikan Islam yang sempurna, Menggunakan amanah sebagai seorang Nabi, menasihati umat. Ini berlima muslim ini sudah sangat penting. Kalau kita meyakini Islam telah sempurna, artinya kita tidak diperkenankan untuk mencari bimbingan yang lain. Diharapkan untuk mencari agama yang lain. Mengatakan menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kita akan terima kita Harus dengan Islam. Dan menyeluruh. Islam mengajarkan kepada kita dari mulai perkara akidah sampai perkara buang Lengkap. Dari mulai pokok keyakinan sampai pokok amal Lengkap. Dari mulai perkara-perkara keagamaan sampai urusan dunia duniawi sampai perniagaan rinci detail antara lain. sempurna menyeluruh maka kewajiban kita harus berislam tidak boleh mencari ideologi yang lain mencari agama yang lain cukup dengan bimbingan Islam yang mulia ini penting ayat yang dibacakan di akhir menegaskan barang siapa yang keluar dari Islam mencari agama yang lain dengan kafir murka pada agama Islam rugi apa? Ya. merugi kita ini yang ketiga yang keempat kita harus yakin kaum muslim harus tahu harus menanamkan dalam jiwa kita masing-masing Islam ini Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad ini adalah dinur rahmat agama yang menebarkan kasih sayang. Agama kasih sayang. Agama yang disampaikan dengan kasih sayang. Agama yang disampaikan dengan akhlak berjarima Ini apa? Dari misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan tentang Rasulnya SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya. Jika aku mengatakan dalam sabdanya, Innama bu'istu liusammi masari al-akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan Ini semuanya hadis yang masyhur, ayat yang juga masyhur di kalangan kaum muslim. Islam ini agama kasih sayang agama rahmat, agama damai, mengajarkan semua perkara yang indah, perkara bermaslahat, yang bermanfaat, dunia, agama, akhirat, penuh dengan etika, dengan akhlakul terima, dengan adab ini nas Quran dan hadis. Maka kaum muslim rahimakumullah kita sebagai seorang muslim juga harus menunjukkan rahmat Islam Seorang muslim harus rahim, harus pengati, harus penyayang, menyayangi hamba-hamba Allah dengan dengan Islam yang mulia ini. Jangan menampakkan Islam dengan wajah yang kasar, dengan wajah yang kaku, dengan wajah yang beringat. Sungguh sangat salah salam besar ketika ada orang yang menyatakan Islam agama radikal, Islam agama yang kaku, agama yang keras, disampaikan dengan peperangan dan segala macamnya, salah besar. Itu artinya tidak pernah membaca ayat tadi. Tidak mengerti bagaimana Rasulullah berdakwah. Betul Rasul mengatakan Rasul berperang pada masalah dakwah. Tapi yang diperangi orang kafir. Yang diperangi orang-orang kafir. Kaum musyrikin Quraisy ketika itu penyebab harap, penyebab sabu, penyebab pohon, dan segala macam orang-orang kafir dan sembarangan. Dan juga ada ketentuan-ketentuannya. Hukum asalnya disampaikan dengan ketenangan, dengan kesamaian, dengan cara yang bagus, dengan rahmat, dengan akhlak, dengan akhlak. Ini yang harus diperhatikan. Sesungguhnya Islam agama yang kita peluk selama ini agama yang begitu indah akan begitu mulia, agama begitu rahmat, mengajarkan perkara-perkara indah-indah, maslahat-maslahat, manfaat-manfaat. Perlu kasih sayang dengan ketahui. Hanya saja person-person muslim yang tidak bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Mungkin rahasia ini ada yang kedua karena penyimpangan iya, dia dari dunia besar maka kembali pada Islam yang mulia, Islam yang benar, Islam yang rahmat dan lil dan Empat pokoknya. Sebelum tindakan itu prinsip mendasar kaum muslimin rahimahullah yang sampai hilang dari mana. Kemudian setelah kita tahu makna Islam, setelah kita tahu Islam ini agama yang disampaikan kepada semua bangga, dan bangsa manusia. Setelah kita tahu Islam agama yang sempurna menyeluruh, setelah kita tahu Islam agama yang penuh kasih sayang, ini ada prinsip, ada metodologi dalam berislam. yang aku rahimakumullah Islam itu tidak datang dari makhluk. Islam itu bukan buatan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Islam itu dari Allah Azza wa Jal Allah yang meletakkannya Allah yang membimbingkan syariatnya Allah yang menurunkan wahyunya Yang menerangkan kepada kita tentang Islam yang mulia ini Rasul sebagai mubaliknya Yang menyampaikan wahyu Allah kepada abad hambanya Sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai nabi, sebagai rasul Semata Bukan sebagai pembuat bukan sebagai fakta. Allah Azza wa Jalla yang meletakkan agama ini. Allah Azza wa Jalla yang memberikan wahyunya dengan Islam ini. Rasul menyampaikan. Sehingga dalam berislam kita tidak diperbolehkan menggunakan akal sendiri. Tidak diperbolehkan menggunakan kebiasaan sendiri. Atau apa kata orang? Berislam harus dari Allah Azza wa Jal harus dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Sehingga sesuatu yang disepakati oleh semua ulama-ulama kaum muslimin metodologi kita dalam berislam harus kembali kepada pimpinan Allah dan Rasulnya alaihi salatu Bahasa yang lainnya harus kembali kepada pimpinan al Qur'an Karim dan kepada hadis hadir sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu Harus ada tanda. Ketika berakidah, ini bimbingannya. Ketika beribadah, ini bimbingannya. Ketika bermuamalah, ini bimbingannya. Ketika beradab, ini bimbingannya. Dalam semua aspek kehidupan kita, ini bimbingan. Ini metodologi. Berislam harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Berislam harus dengan patokan Quran dan Sunnah. Nabi kita Muhammad wasallam menjamin keselamatan, menjamin keselamatan umatnya dari penyimpangan, dari penyimpangan selama mereka berislam dengan Kristus. Sebab memang pernah mengatakan dalam sabdanya, "Taraku fikum amrayn. Taraku fikum amrayn. Lan tawilu ba'di abadan itu masaktum bihima." kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Dua perkara. Kamu tidak akan menyimpan selama-lamanya. Selama berpegangan dengan dua perkara ini. Kitab Allah dan sunnah. Pegang. Sangat. Saudara Muhammad juga disebutkan dalam, dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti wahyu mewajibkan kita mencontoh Rasul alaihissalam mewajibkan kita kembali kepada dirinya Allah dan Rasulnya ketika perkara-perkara punya yang di eh, yang diperselisihkan. Ini sebab waktu Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikuti wahyu yang diturunkan kepada kalian Jelaskan perintah untuk ikut wahyu, bukan akal, bukan akal, bukan orang. Wahyu. Lalu ada ada firmannya laka "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun." Diminta untuk menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah. Tauladan kita. Itu artinya kita berislam dengan bimbingan beliau. Dengan bimbingan beliau. Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'in tanazatun fi shayin, farutuhu ilallah wa rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Zalika khairu wa Kalau kalian oleh kaum muslimin Tidak paham Persengketa Prinsip Tentang apapun Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Allah mengatakan ini Kepada Allah Al-Quran kepada Rasulnya sunnah Rasul Sallallahu Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya Hadis hadis Rasul yang tegas menyatakan dalam berislam metodologi yang benar Islamnya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya bukan yang lain bukan dengan akal semata bukan dengan akal pikiran semata bukan dengan orang per orang dan yang lainnya bukan semuanya semuanya harus dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihissalatu maka kaum muslimin Allah di sini kita memiliki sebuah tanggung sebuah tanggung sebuah kewajiban bagi siapa saja yang menginginkan sifatnya benar kewajibannya ialah dia harus mengkaji mempelajari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengkaji al Quran Karim mengkaji sabda-sabda Rasul hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Islamnya benar sesuai dengan bimbingan metodologinya tidak mungkin Islam kita benar kalau kita jadi. tidak mungkin amal kita benar kalau nggak paham apa bimbingannya Rasulullah Bagaimana mungkin kita dengan saadah yang hakikiyah dengan Islam yang mulia ini kalau kata orang Islam tidak mengerti berbahasa maka di pundak kita masing-masing dan pundak-pundak kaum muslimin yang lainnya kewajiban untuk tafakuh itu. Jangan heran kalau mewajibkannya. Dia mengatakan talabul ilmi fariyatul alatil muslim. Mencari ilmu menjadi agama ini wajib atas tiap-tiap muslim. Kenapa wajib? Supaya berislam dengan Bagaimana mungkin berakidah dan akidah yang lurus kalau gak pernah mengkaji akidah Islam itu apa? Bagaimana mungkin ibadah kita benar dikatakan sahih, dikatakan soleh kalau nggak ngerti apa ibadah? Ya saudara. Bagaimana mungkin akhlak kita mulia, adab adab kita tinggi dan luhur kalau nggak ngerti, bagaimana itu mungkin? Kalau kita semuanya tanpa terkecuali adalah mempelajari tafakuh mengkaji agama Allah Islam ini dari sumber aslinya Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itulah metodologi Islamnya. Maka wajib dimanapun kita berada, kapanpun waktunya harus harus menyempatkan diri mengkaji, mempelajari, menelaah bimbingan Islam terutama terkait dengan perkara-perkara yang kita kerjakan sehari-hari. Kita mau sholat harus belajar bagaimana tata cara sholat. Kita mau berpuasa harus belajar tata cara puasa. Kita mau berhaji harus mengerti mengerti haji. Kita mau berdoa harus tahu ada ada berdoa. Kita mau berzikir harus tahu apa zikirnya Bagaimana ada padanya? Kita mau beramal apa bahkan ketika kita mau berniaga berusaha harus tahu hukum-hukum perniagaan Islam. Kita menikah harus tahu hukum-hukum pernikahan. Jangan jangan cerewet. Jangan cerewet. Harus harus harus mempelajari semua hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan rumah tangga kita bangsa dan bernegara. Sebuah negara, kita harus belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbangsa Bagaimana mensikapi, bagaimana mensikapi penguasa kita, bagaimana menyikapi masyarakat kaum muslimin, bagaimana berubah Islamnya, itu semuanya harus dengan bimbingan Islam. Maka kaum muslimin Allah sekali lagi metodologi kita dalam berislam itu saja harus kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasul. Berislam tidak mungkin dengan akal kita. Berislam tidak mungkin dengan akal kita. Berislam tidak mungkin dengan cara apa apapun. Berislam hanya caranya. Satu, metodenya harus kembali kepada Allah dan Rasul. Dengan kita mengkaji Quran dan Sunnah kewajiban yang kedua selain kewajiban untuk mengkaji Islam yang kedua ialah harus berislam secara total Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu semua masuk dalam Islam Yang namanya cara totalitas. Maknanya mengambil bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak boleh lepas itu. Berakidah harus akidah Islam. Beribadah dengan tata cara Islam. Beradab dengan adab Islam. Berakhlak dengan akhlak Islam. Bermuamalah dengan bimbingan Islam berniaga dengan bimbingan Islam, mencari pekerjaan dengan aturan Islam, berkeluarga dengan bimbingan Islam, semuanya tanpa kecuali bahkan menghajar harus dengan adab. Siapa? tidak boleh hukumnya haram. Kalau muslim Allah. kita beragama dengan cara Islam, beribadah dengan cara Hindu, berakhlakul karimah dengan cara orang Barat, dari itu bukan Islam tapi itu namanya penyimpangan dikarenakan anda ibadahnya nggak bagian Islam akhlaknya bagian Islam harus semuanya siapa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi sehingga kaum muslimin rahimakumullah kesimpulannya jadi orang muslim itu tidak mudah Berislam itu tidak gampang Karena yang dituntut dalam Islam Bukan kata-kata Masuk Islam Tapi dituntut untuk berislam dengan benar Dituntut untuk totalitas berislam Tapi di sanalah tempatnya pahala gudang pahala di sana gudang fadilah di sana dan di surga di sana Bapak baca Al-Quran, baca hadis, tidak ada keutamaan itu disampaikan atau diberikan hanya semata-mata di Islam. Mesti ada ketentuan-ketentuan. Contoh aja Jika kalau mengatakan dalam firmannya, Wala'asuh. innal insana lafi khusr demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian illa kecuali apakah katakan illa ladina amanu berhenti jawabannya tidak tidak mengatakan kecuali yang beriman muslim top macet ada terusannya illa ladina amanu terus wa amilu salihat lanjut wa tawasau bil wa tawasau bis dan cuma Islam doang. Ada terusannya. Beriman. Beramal soleh. Di luar ini, Saling berwasiat dengan kebenaran. Saling berwasiat dengan kesabaran. Ini dakwah. Dan banyak dalam Al-Quran tadi Allah menggantikan iman dengan amal soleh menggantikan iman dengan takwa tidak semata-mata beriman. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 96, 97. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dua syaratnya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia mukmin, ada dua, iman amal soleh. Kalau boleh, Allah mengatakan fala nuhiyyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang thayyibah yang baik. Kehidupan baik di dunia dan di akhirat nanti. Apa syaratnya? Dan cuma iman, ada amal soleh, iman dan amal. Selalu mengatakan ayat yang lainnya lagi di Al-Maidah, eh, di al Allah mengatakan dalam firmannya "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah desa beriman dan bertakwa. Amanu taqaw Enggak selalu beriman toh. Ada konsekuensinya bertakwa. Akan kami bukakan untuk mereka barokah langit, barokah bumi. Dan orang-orang beriman beriman, beramal soleh. Beriman, bertakwa. Yang namanya takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu bukan wacana loh Pak. Harus diwujudkan dalam keseharian kita. Islam itu cuma tiga isinya Pak. Islam cuma tiga isinya. Perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Berita, benarkan. Cuma tiga perintah kerjakan larangan tinggalkan Perintah benar Perintah paling panjang penjabarannya kita harus tahu apa itu perintahnya yang wajib yang mana yang sunnah yang mana panjang itu larangan juga begitu ada yang halal ada yang makruh harus tahu Perintah juga demikian cuman simpel yang diingatkan apa itu yang diingatkan apa lagi kita tidak cukup semata-mata semua seorang ini Tapi harus berislam dengan pimpinan Allah dan Rasul. Dan itu kita berislam harus konsekuensinya beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Konsekuensi yang terakhir dan cukup dengan mata mata Islam di atas pimpinan Allah dan Rasulnya. Islam dengan amal soleh, Islam dengan takwa. Konsekuensi yang paling akhir istiqomah iya, iya. oh, di iya, atas keislaman sampai mati. Ini yang paling penting. Allah mengatakan dalam firman Inna alladhina qalu rabbuna Allah Thumma istaqamu" Dua. "Tsumma istaqamu" tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati tu'tiha Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah muslimin kumis ada dosanya pak Tumas takamu Kemudian Diiqamah Allah mengatakan akan turun malaikat rahmat kepada mereka ketika sakratul maut memberikan kabar gembira kamu jangan satu dan kamu lebih hati bergembiralah dengan surga yang diberikan dapat khusnul khatimah dapat surga ya Allah dengan iman lalu istiqomah ini yang paling berat istiqomah itu kaum muslimin Allah sampai mati Tuhan kiranya istiqomah itu cuma cukup saja satu jam cukup yang lain juga kita akan berjuang satu jam itu sekejap pun dengan maksiat. Nah, gitu Terus aman, surga dapat curai kiranya itu anak-anak ide kalau sampai mati sampai mati panjang waktunya sudah umurnya susah diminta istiqomah terus di atas keislaman ya, di luaran sana banyak godaan-godaan ada godaan syubhat-syubhat berbagai macam kekufuran, praktek kesirikan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, radikal-radikal, maksiat-maksiat macam-macam juga dengan syahwat dengan anak dengan istri dengan harta dengan tahta banyak beban dalam jiwa kita ada hawa nafsu di luar kita ada setan musuh badannya kita banyak ada senang sehingga ini semuanya disampaikan untuk menyemangati bukan untuk membuat loyo Mumpung nyawa masih digantung. Kita sebagai seorang muslim jangan semata-mata berislam. Tapi juga kita harus dengan mengikuti yang benar dengan bimbingan Allah dan Rasul Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Dan terus karena semua ulama, bahaya semuanya sudah Quran, hadis, ingin mengatakan dia kekurangan para ulama itu Nah, mungkin seorang kita harus totalitas belajar Islam. Proses pelan-pelan, dan mungkin langsung berat semuanya tidak mungkin. Pelan-pelan sedikit-sedikit, akidah kita benar, ibadah kita luruskan, akhlak kita perbaiki, adat kita perbaiki. Terus begitu Pelan-pelan, punya adat yang kuat untuk totalitas belajar Islam. Kuncinya ilmu lalu diamalkan pelajari Islam, amal Rasulullah itu istiqomah. Hanya doa kepada Allah Azza semoga diberi keteguhan hati, keteguhan iman, dan berdoa supaya mendapatkan khusnul iman dan surganya Allah Azza Wajalla. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang singkat yang saya sampaikan terkait dengan Islam yang benar. Itu semuanya datangnya dari Al-Quran dan dari sabda Rasulullah SAW bicara ayat, bicara hadis dan semuanya pelan-pelan jelas. Dan saya yakin poin-poin yang saya bacakan tadi bukan perkara yang asing di kalangan kaum Semuanya telah paham. Namun perlu adanya temuan pengingat supaya kita jangan semata-mata masalah biasa. Jangan. Ya. Tapi harus kualitas, Ini suara kita. Tadi kita kehormatan kita, kemuliaan kita, oleh masa depan kita yang cerah di Allah yang mana ini. Semoga Alhamdulillah Alamin sambil uh, eh, rangsa kalau ada yang mau tanya tadi silakan kita bikin bagus jelas mungkin bertanya yang sudah suka silakan terkait dengan tema sudah silakan yang kedua tema juga silakan satu persyaratannya yang gampang Wallahu a'lam. Yes, walhamdulillah. Allah, silakan. Jangan gila. Sampai ngotot. Ustaz mau nanya. Iya, iya, dari tadi di ujungnya kan kita mengejar surga. Ya kan banyak juga ada dari pintu mana, dari pintu mana. Uh, menurut Pak Ustaz, dengan totalitas itu, uh, adakah eh, sesuatu yang memang masih tidak uh, eh, misalkan kita eh, sholat sholatnya itu ada bola-bola atau sama jalan yang banyak atau gimana gitu itu masuk di mana yang itu jadi yang namanya totalitas itu kita punya azam dan diwujudkan secara bertahap proses kita berislam itu dengan metode yang benar bimbingan Allah, bimbingan Rasul dan keterangan para ulama dalam semua aspek ibadahnya. Berupaya untuk total terhadap Islam, akidahnya Islam, ibadahnya Islam, semua Islam. Kemudian ketika mengamalkannya sekuat tenaga, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Katakanlah harus bertakwa, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu maknanya cuma berkali-kali ah tapi mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki selebihnya kalau tak mampu Allah itu ada tekad ada perjuangan ada pengorbanan terus berusaha kemudian Fatahullah santai santai santai tidak bagaimana pun santai kita nggak tahu mau mati mau berapa ya terus di samping kita ada upaya ikhtiar duniawi. Islam juga mewajibkan kita mencari maisha ya. Dan kira Islam itu anti anti dunia ya. Islam itu justru mengajarkan dua hal. Islahul dunia wa islahul din. Memperbaiki dunia kita, memperbaiki agama kita. Tapi yang jelas dunia kita yang halal. Jangan melalaikan ibadah. Karena formalitas. Formalitas tidak ada upaya tekad upaya ada perjuangan betul sunnah nah. ya kalau bilang bolong-bolong bukan yang bukan lagi bolong pak banyak yang kita nggak tahu kok bolong banyak yang kita nggak tahu Islam itu luas lautan apa tapi ilmu yang kita miliki itu kalau kalau kita jiwa kamu kenal ya laut ya ilmu yang kita miliki itu cuma dari satu kayu katanya tidak menunggu ilmunya sempurna diamalkan ya proses belajar ini dapat ilmunya amal belajar ini ada ilmunya amal terus gitu dan semua seperti itu ini perlu belajar perlu mengkaji lalu diamalkan pelan-pelan Semakin lama semakin sempurna, sempurna. Tanya, tanya, tanya. Paham lagi? Jangan kira kemudiannya bicara ini sempurna. Enggak. Ilmunya juga Ini ajakan terus semua. Bersama-sama kita menjadi muslim yang betul-betul total yang berislam dengan pimpinan yang Allah Taala. Besok. Lagi naik? Oh iya. Oh, kasih. Satu-satu dulu Pak ya. pertama ini ya, nikah dengan kurban yang kita saya ingin tahu yang mana lebih abdul dari saya kurban di tempat yang terpencil dan banyak dibutuhkan atau di tempat menerima sana ini ada beberapa tahun ini kurban di tempat jauh gitu saya salurkan salurkan ke kurban itu kayak BMH kan bikin rumah-rumah sementara saya kan tahu juga kalau kurban itu ada sunnah sunnahnya gitu kan kita melihat hewan itu potong terus makan daging sebagian karena sunnahnya tapi di sisi lain kan tempat di kompleks itu kan orangnya pada malam kita saja itu sampai lebih-lebih daging saya saja juga kayaknya kalau saya di tempat ini sama berbeda gitu loh. Soalnya jadi anjuran pertimbangan di sini ada sunnah tapi di sisi lain Tempat jawaban perlu juga itu mungkin dua puluh dua puluh sama tak? Nah, pertanyaan berkaitan dengan masalah korban yang kita lagi insya Allah semoga kemungkinan. lebih abdul yang mana kita berkorban di tempat tinggal kita ataukah ditaruh di tempat-tempat yang terpencil hukum asalnya yang abdol korban itu di tempat tinggalnya karena Rasul disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau itu menyembelih hewannya di tanah lapang sholat selesai sholat selesai khutbah langsung menuju ke hewannya disembelih di situ Ya, kalau memungkinkan bila terakhir apa saja. kalau tidak memungkinkan hati itu menerangkan kepada kita sembelihan korban itu di tempat kita tinggal. Itu yang paling awal. Perlu diingat terkait dengan ibadah ubahiyah menyembelih korban tujuan utamanya adalah syiar Islam. Syiarnya, gemar syiar Islamnya itu. Terkait dengan kita pribadi dan keluarga, kita merasa ibadah kepada Allah dengan mempersembahkan hewan kurban supaya kita, anak kita, itu kita nanti kita ibadahin dan syiarnya baru setelah itu sosialnya bagian dari sehingga ketika tempat kita masih memerlukan hewan kurban jangan jauh-jauh pak tempatnya masing-masing kepada lain juga insya Allah kurban tapi kalau ternyata kondisinya seperti digambarkan tadi di tempat saya tidur tuh kaya kaya kok masya allah luar biasa ya luar biasa ya dia semua kaya kaya semua Ustaz mampu semua Ustaz ini kompleknya komplek kamar <laughs> kaya kaya semua artinya ya polisi bagian tempat mampu semua dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk dilempar luar. Karena yang yang yang yang terdekat hanya di kalimat. Kondisi yang disebutkan tadi itu mungkin kalau betul-betul di luar sana ada kaum muslim yang membutuhkan. Misalkan buat daerah malam, nah, dulunya tempatnya orang-orang Nasoro, kok banyak di sana, banyak satu kampung awas semua perlu dikuatkan hati, kirim ke Tempat yang lainnya ada korban, korban apa namanya tsunami atau korban meletus atau apa dan segala macamnya kirim ke sana itu tidak boleh itu namanya kondisional makanya di tempat domi sama ya kalau bicara kirim pak yang pertama umhiyah itu pada di sini yang kedua sorga sedangkan dimanapun di sini jadi korbannya kita ada hewan tempat di sini untuk mereka semua kirim uangnya. transfer uangnya. Niatnya bukan sebelah korban, niatnya kemanusiaan. Kirim uangnya kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. tapi kalau, kalau seperti itu diperpikirkan orang kaya saya itu orang kaya gokul iya. nggak masalah <laughs> intinya hukum akalnya di tempat kondisi yang paling akal karena syiarnya dan ibadah ketika ada kondisi tertentu yang harus bisa eh, lempar keluar bawa keluar untuk kemanusiaan yang diperlukan. Kalau Allah alam, yang dua. Jam dua. Letakkan dulu pak. lagi. Pertanyaan oh, mengenai ini dua. Ustaz, ah, istri saya kan mau umroh, saya karena saya ikut kalau haji itu saja. Cuma kan harus pakai masker, bukan masker kan? uh, ada yang bilang nggak bisa gitu ya padahal situ kan ada uh, eh, pembelian makrom gitu ya nah padahal makromnya itu kalau saya juga hanya kayak praktek dia aja sudah gitu kita kayak beli surat legalitasnya sementara saya nggak ada makromnya juga sementara padahal kan sudah dibeli kan. masa nggak boleh gitu jadi terbatasnya itu sudah itu lima meter Saya baru tahu di zaman sekarang ini ada jual beli makhluk. Jadi kemakroman itu Pak tidak seperti perjual beli. Kemakroman itu terkait dengan masa. Mungkin beli nasa Pak. Malah yang pertama. Yang kedua wanita yang berangkat haji atau berangkat umroh itu persyaratan dan ketentuannya sama dengan laki-laki. Kita apa satu. Kalau wanita wajib dengan mahramnya. Kalau tidak ada mahramnya dinyatakan tidak mampu haji. Walaupun uangnya itu triliunan, saya mengatakan miliaran, triliunan, berapa sebanyak apa, karena kita jabat T gitu ya, D lah ya lap kiri kan ada lagi itu dinyatakan tidak mampu itu syarat dan pun utama wanita umrah dan haji dan tidak ada yang namanya pembelian mahal mahal itu bapaknya dengan siapa selaku suaminya atau dengan mahal bapak dia yang lainnya dengan ayahnya, dengan adik laki-lakinya, dengan adik apa, karena laki dengan pamannya. Hanya begitu. Ketika tidak ada yang menemaninya, maka tidak boleh umroh. Kalaupun dia nekat umroh, tidak mabrur. Dipastikan tidak mabrur. Hajinya tidak mabrur. Abur, abur, abur. Mas. Yang kita bahas tadi dalam berislam itu tidak menggunakan umum. Dalam berislam tadi kan menggunakan bimbingan atau ada Jadi kalau nggak mau pilih Eropa, sudah semua itu saja sampai nanti haji kan. Betul ya? Biaya yang lainnya iya, iya, iya, betul kamu punya adik laki-laki. Masa punya kakak laki-laki? Orang kaya. Jadi kalau bahasa orang kamu undang hukum kita bisa mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh dia teman-teman travel yang seperti itu itu melanggar syariat. Hmm? Mahar itu bukan dengan sebuah kertas gitu. Tidak, ini bukan makar, makar itu tidak ada wujud uh, konkretnya. dia adalah pengasapan. Artinya dalam Islam itu merupakan prosa dan utama, rukun utama untuk proses itu dalam sebuah hadis ada kisahnya Abu Talib dan Ummu Talib. Ini dua orang sahabat laki dan suami itu. Disebutkan Abu Talib ini radhiyallahu taala sudah tercatat sebagai mujahidi perang dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah ini jihadnya syakit itu sudah tercatat akan berangkat perang dengan Rasul dan para sahabat yang lain. Amalan jihad luar biasa. Dikatakan Zaru wa Tusana Islam puncak yang paling tinggi dari Islam. Benar loh, ini sangat betul sama Rasulullah. Istrinya mau haji, mau haji. Kalau engkau bertemu dengan ya Rasulullah, Ummu Talib mau haji. Saya mau berangkat perang dengan jihad. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Batalkan jihad. Temani. Iya kan, semua balik. Mengorbankan amalan jihad. Kalau beliau jihad dari rasa baik. Ya? Iya. Nah, ini repot, nggak mungkin dibatalkan ini. <laughs> solusi yang lain adalah cari keluarga yang lain. Jadi jangan memandang masjid berangkatnya, dari mana umroh besar. Kalau siapa? Kalau nikah, kalau nikah suaminya di sana. Ya kalau orang biasa dia jelas loh. Kamu mas. Solusinya oleh kamu kok. Jadi ya untuk syarinya dari yang pertama ditunda diibaratkan umrohnya nunggu sampai kajian dengan orang bapak atau diteruskan ada yang kenapa dari dari makomnya itu itu semua kita diberi mengumrohkan itu dapat ya pahala makromnya ada ada dosa itu itu ini betul ini sodako untuk yang nah, itu berarti kan orang kaya yang ketiga pak tapi kayaknya nekat yang ketiga agak <laughs> jadi kita anak saya itu ya alhamdulillah kan juga di luar kita di Rusia perempuan semua satu di di mana di Magelang dulunya pertama saya itu sekolah jauh itu sejak SMA itu niatnya nyantol sama agama dia dan sekolah dalam berbagai pertimbangan saya waktu itu memang karena di beliau nggak memadai kan tapi yang saya punya itu memang harus diantar ke balita diantar sampai tempat nanti baru dikeluarkan kayak tempat yang pokoknya aman tuh tapi kalau untuk anak saya yang dua-dua di turun itu kayaknya berat juga tetap harus pulang antar nah gitu nah itu gimana tetap kan niatnya kan cari ilmu tetap baik Sore Lah itu masalahnya dia perempuan. Harus dimakan. Harus itu dia jauh-jauh. Kawinkan aja. Ya. Insya Ya, kawinkan aja. Lama ya, lama ya. ya. ya <laughs> Maklain kan udah bilang ya nggak mau. jadi jadi bapaknya harus paham dalam Islam untuk yang namanya wanita itu betul-betul sangat dihormati, sangat dimuliakan, diperhatikan khusus. Sehingga dalam Islam diizinkan wanita itu sendiri diizinkan. Apalagi untuk jarak yang jauh, sahabat yang jauh sangat benci kalian nggak ada yang jaga dia dengan Islam betul-betul ketika perempuan dia jauh ada yang menemani namanya makrom itu nasab bukan kesimpulan kertas itu semua dalam rangka untuk melindungi perempuan mengayomi dia kebutuhan dia ada yang ngurusi ada yang menjaga keamanannya ada yang menjaga makromnya tadi dalam eh, pembahasan para pokok yang namanya makro harus balik anak kecil nggak boleh karena nggak ada fungsinya harus balik tetap sama Terus itu, sehingga kalau bisa ya jangan jauh-jauh mana Pak Perasaan di Indonesia juga banyak loh Pak Iya Banyak banget ini saya Kalau misalkan orang tuanya biarkan itu susah ya Oh, <laughs> saya tidur itu dia kan sudah lama apa pikir beliau apa ngomong gitu nah mau pakai saya tujuannya iya, cuman ya ada ketentuan-ketentuan Ini kalau merasa berat, jangan jauh-jauh. Saya sejak. Di Indonesia sangat buahnya kan? Yang terpaku, yang mau apa, yang paling bete, mana Itu dirinya saya, ini ditawar Laki-laki, ke laki-laki, laki-laki. Hmm? laki saya eh, jauh-jauh sendiri di sini lah, usah pakai mahkamah-mahkamah lagi, laki-laki ya. Jadi ada perempuan yang bekerja jauh, saya mau melihat. Karena itu ya Dia perempuan karena dia. juga ini saya pengen balik bahwa supaya eh, ada proses yang terbaik supaya tidak bertentangan dengan keinginan syariat. Allah Subhanahu Yang lain? Kalau saya ditanya orang yang semacam tadi, kriteria itu kan kalau orang yang apa namanya dosa terus obat kan sudah maksudnya tanpa mati dosa. Nah, terus kalau yang berdosa belum bertobat Maaf ya Pak, cuma ya menyinggung masa dosa ya. Kalau belum, kalau kalau belum dapat kan masuk neraka dulu apa itu udah saya sih gimana ya? Jadi saya iya. sambil agak ngantuk tadi. Iya. Iya. Malu Pak jangan. Saya lagi Pak. <laughs> Kalau ngantuk dosa <laughs> Dan malam dasarnya saya ngantor juga. Kalau hidup-hidup orang hidup. Enggak nyindir kenyataan. Jadi gini Terkait dengan khutbah pada itu Tadi kan saya, eh, saya jelaskan dari keterangan sama ulama Keboliman Tiga maksudnya kezaliman dengan makna syirik, kezaliman dengan makna dosa dan maksiat, kezaliman dengan makna kezaliman yang sungguh, menzalimi orang lain. Ketika ada orang yang beriman, muslim, dan imannya tidak tercampur dengan tiga kezaliman ini, syirik tidak ada, maksiat tidak ada, e, menzalimi yang lain juga tidak ada maka akan mendapatkan pahala sempurna, keamanan dunia agar sempurna, hidayah dunia agar sempurna. Bismillah. Kemudian di daerah lain, ada orang yang beriman, tapi imannya tercampur kezaliman dengan ma'asyirik. Tercampur kesyirikan-kesyirikan. Ini bukan lagi muslim. Karena kemusyrikan, kekuburan, tidak mengeluarkan orang dari Islam ada penelitian cuma agama ada penelitian cuma itu ujung penelitian mukmin dia berislam kok banyak kufurnya banyak syiriknya hapus semua amalnya bisa kafir baca kafir ada di neraka selama-lama nggak dapat keamanan nggak nggak dapat jelas. yang kedua ada orang yang mukmin imannya dia tidak terkotori oleh syirik itu syirik tidak sama sekali Kufur tidak sama sekali. Tapi terkotori oleh dosa dan kemaksiatan atau membolimi orang lain. Karena itulah kondisi kebanyakan kita. Setinggi apapun iman dan takwanya, seluas apapun amalnya, pasti ada salah. Pasti ada maksiat. Maksudnya saya. Itu kondisi kita. Yang ini dua keadaan. Kalau dia bertaubat kepada Allah sifat dosa kita tobat terus ini sampai kemudian di akhir hayatnya tobat tobat infak dari semua dosa di Allah diampuni oleh Allah Azza wa dia masuk ke dalam surga tanpa dimasukkan dalam yang ketiga orang yang muslim tidak ada kesyirikan pak kezaliman iya maksiat iya benar iya pada waktu sebelum uh, mati atau ketika dia mati tidak disebabkan mari mati aja ya, harus bertobat kepada Allah orang ini di akhirat nanti ada dua kemungkinan dua kemungkinan kalau perhatiannya para ulama prinsipnya Islam adalah tergantung kepada Allah tahtal masyarakat kalau yang pertama, kalau Allah menghendaki mengakui dosanya, diampuni.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 Ini dua kemungkinan. Ada kemungkinan Allah mengampuni dengan dia. Surga kematian. Ada yang kedua tidak diampuni. Dosanya di neraka dulu baru kemudian dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke Itu fadilahnya iman, fadilahnya tauhid. Ketika punya tauhid, punya iman tambah syirik, tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Ini masuk surga langsung atau neraka dulu baru kemudian dimasukkan dalam surga. Tidak bakal di selama-lamanya. Nah, Ingat, teruskan tolong jangan punya planning neraka Jangan minta Betul-betul itu sangat mengerikan Sangat mengerikan Bukan hukuman tujuan hidup Ya, terus berjuang supaya lepas dari kesyirikan, lepas dari dosa dan kemaksiatan. Itu mau lepas, tanya, kok pakai Kalau tidak ada nanti sebuah dosa terhadap Allah Subhanahu Untuk globalnya Pak, uh, eh, dilihat ada poin yang cukup panjang di dalam para ulama di dalam buku mereka Allah Subhanahu Wataala. lagi yang lain? Jadi kalau misalkan tadinya dia syirik terus obat itu nah dia syirik kufur obat kita kalau terima obatnya selesai kalau obat itu yang dosa بارك الله فيما ايه عشان ما مرتبط Akhirnya dia ambil yang itu kan. Aku itu mengenai dan iman, Islam, iman sama mengenai kiamat itu kalau iman itu benar kita pasti mengenal terus Islam sudah sudah dijelaskan kiamat hanya yang dijelaskan mengenai Islam itu penjelasannya kalau perlu kalau insan di breakdown itu pasti ada ya dalam artian eh, waktu itu masih itu cuma kalau insan itu kita beribadah seolah-olah eh, kita melihat Allah ya atau kalau minimal kita itu merasa diperhatikan sama Allah itu. ada bisa dijabarkan lagi ya mengenai misalnya itu secara dari itu realnya itu kayak apa itu karena juga ya eh, karena apa namanya dalam beribadah itu Allah itu menciptakan amal kita dari kan di bawah sama malaikat fadl sama malaikat fadl di mana tujuh lapis langit tiap lapis langit itu jaga malaikat yang isinya itu kalau saat membawa amal kan di langit pertama itu saya lupa itu kalau ada hubungan amal balik di di ya, atas ini lolos satu nanti dua ada ada lagi yang intinya semua satu penjaga tujuh itu intinya penyakit hati semua dan terakhir kalaupun sampai tujuh awal itu ternyata di di hadapan Allah itu amal kita itu eh, apa namanya uh, ternyata itu kita bisa membohongi amalan itu bisa membohongi penjaga malaikat tersebut ternyata Allah tidak bisa bohongi bahwa amalan kita itu ternyata nilainya bukan ilah taala dan dari dari dari situ tuh saya orang merasa itu oh ya betul itu ya merasa iya, betul ini <laughs> Nah, gimana otak dari Enggak, yang ini susah. <laughs> Jadi martabat ihsan, tingkatan ihsan dalam kehidupan itu tingkatannya para para rasul. Tingkatannya para sujudi yang betul-betul telah sempurna beriman. Kan proses Islam iman sempurna naik oleh Tuhan ketika orang membayangkan susah betul dia dia iya, mengusur jangankan tingkatan ihsan untuk kita menyempurnakan iman saja luar biasa jadi gambaran ihsan secara realnya itu semua anggota tubuh kita itu selalu biar ketaatan kepada Allah ada masker sama Matanya, tangannya, telinganya, kakinya semuanya itu betul-betul ibadah kepada Allah selalu di atas ketaatan kepada Allah. Dalam dosanya, orang, bukan kelasnya kita orang. Kelasnya kita ini tinggi-tingginya kita menyempurnakan nanti. Karena buat bolong-bolong. Wah, iya. Iya, iya. Jadi kalau semuanya seluas ruangan ini, mungkin kita bosan di sini atau ya, kalau di permukaan itu, itu pun dosanya orang Yang lainnya yang namanya ikhlas ketika kita betul-betul menguasai semua perintah-perintah Allah Azza wa dikerjakan, tahu semua larangan-larangan ditinggalkan dan luar biasa. Tangannya, anggota badannya, semuanya selalu di atas ketaatan Itu ya hadis lebih terdekat lebih ikhlas. Ya, Itu demikian dirinya jadi tidak kemudian kita pesimis gitu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah. Itu yang sangat penting. Kita berdoa dan istighfar kepada Allah Azza atas kekurangan-kekurangan kita, atas kejadian kita, atau bahkan atas penyelidikan kita, penyimpangan kita, dosa dan harus banyak Allah Taala Nyebut secara kata ihsan eh, saja nggak berani. Soalnya sangat tinggi tingkat amalia. Allah Taala bersolat. Hmm, monggo. Saya lah jadi ngaku su. Oh, jadi masalah subuh. Ya, orang tua kita misalkan itu pada sekarang itu sangat dan tidak mungkin kan kita anaknya selalu sudah diberi kemampuan itu bisa mengatasi atau gimana caranya yang orang tua tadi termasuk yang tertanggung apa enggak? Kita yang menanggung kehidupannya atau pemandi? Orang tua tadi. Kesehariannya di beberapa kita beberapa kita sama itu artinya bukan saya nanggung tanggung kehidupannya misalkan belanja belanja misalkan kita tanggung dan eh, dengan dia kita tanggung seperti apa oh, so. jadi kalau itu dalam tanggungan kita sehariannya makan minumnya tanggung kita maka cukup satu ekor kambing kita yang berkorban angkat sama semua yang datang. itu yang dikatakan dalam eh, di dalamnya Rasul itu bukan Bapak niatkan untuk bapak, istri, anak-anak, bapak, saudara semua Bahkan satu kampung itu kita yang nanggung semua Pak Satu ekor kambing untuk mereka semua Nah kampung itu maksudnya kambing kita kalau mereka mandiri otomatis atas nama mereka pribadi yang masuk dalam korban bagaimana supaya orang tua itu jadi korban yang kasih uang bisa kita kasih uangnya atau kita berikan hewannya hewannya dikaitkan orang tua supaya meniatkan korban dengan hewan bapak korban dapat pahala korbannya, kita dapat pahala dari sodako. Allah Taala. Hmm, yang lain. Jadi tidak harus satu orang caranya satu atau apa ya. Itu kita bawa keluarganya semua ya. Iya, yang difatwakan oleh para ulama yang pernah kita baca fatwa Yusuf Muslimin rahimahullah sudah mengatakan justru kasus sekeluarga satu satu satu malah pemborosan tidak sesuai dengan sunnah dengan bapak sendiri, istri sendiri, anak sendiri, anak ini mau kita sudah kok kambing gitu itu malah nggak ada nggak ada sunnah <laughs> Jadi yang ada sunnah satu ekor kambing untuk sebuah badan. Allah Nyambung ini masalah masalah kubur Jadi saat eh, ini banyak yang sapi gitu, korban sapi dan banyak yang pasukan orang itu dasar hukumnya gimana dan saya nggak tahu <laughs> itu disebut dalam hadis ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih dari sahabat sahabat Abbas dan juga sahabat karena mereka itu amalnya Rasul dan para Sahabat. jadi mereka uh, bersyarekat tujuh orang satu kota bersyarekat tujuh orang satu kota Bisa. Jadi uh, kita ini kan sapi. Saya kan tujuh orang. Tujuh orang itu kita dan sekolah kita. Jadi itu fatwa dari Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Ya, satu orang top, satu, satu, satu. Atau kita dan keluarga kita. Jadi puji keluar Itu dan niatnya Terkait dengan realnya kan tujuh orang Niatnya bisa hanya kita pribadi Atau niatnya kita dan Nah, orang pesanan Tapi jangan sampaikan kan ya korban Jangan sampaikan ke panitia korban kan Kan nanti satu, satu iya. iya, niatnya kita. Niatnya kita. Jadi iya, makanya niatnya disampaikan, ke panitianya kan. Tahu ya, tahu, tahu, kalau ya tahu kalau tahu, dia ya kalau tahu. Nah, itu kalau bukan kita sedikit, bukan sama kita. Tahu nanti kan ya otomatis ya otomatis enggak ya ah sebagai yang lain gimana? Mantap. dengan itu jadi kalau masing-masing anggota perkumpulan tadi itu menyerahkan dengan nominal yang sama, tidak ada yang lebih. Jadi sepakati, sepakat saya kita satu bulan satu juta masing-masing orang. Nah ini ada berapa orang? 12 Ada sapinya kan berapa juta? 12 juta gitu ya Kita patungan eh, bahwa kita arisan 12 orang orang sejuta gitu ya dia tahun satu yang kota kalau itu nominalnya semuanya sama tidak ada yang dikurangi kan tidak itu dibenarkan harisannya. Tapi kalau kemudian ada yang dikurangi dan dirugikan, itu namanya riba. Jadi kalau suka-suka terus sampai selesai orang terakhir, kan sama dengan kita nampung. Pokoknya apa ya? Itu ya. Kalau itu itu mau sejuta dikalikan dua belas dua juta. Tahun dua belas juga. Alhamdulillah ghibahnya kata punya 12 juta Nah ini kan sesungguhnya diutangi sama orang Apa rianya diutangi sama orang nah, Terkait dengan kerja dua 12 juta yang harga sapinya Mungkin sapinya di bawah 12 juta Terserah dia Ini pak data dua 12 juta Silahkan dipakai untuk sapi Kok cuma 10 juta ya? Ya 2 juta punya dia Kok lebih? Bertambahin sendiri Itu nggak ada maksud. Karena bagaimana ketika sudah langsung tahu yang baik langsung. Ternyata, ternyata tidak menjelas Apa? Apakah teruskan? Jawabannya diteruskan oleh ahli warisnya atau sama bapaknya. Dikarenakan dia sudah berniat, sudah berniat untuk azan untuk kotor. Ya, teruskan saja angsurannya oleh ahli waris dari hartanya sang bayi tadi. Itu nanti waktunya dia korban atas nama Itu atas hartanya sendiri. Apa ini? Apalagi soalnya ada wasiat dari orang tua, sampai ada nazar, perpisahan itu lebih dikuatkan lagi. Itu naik pada orang. Allah taala pembelian dan itu Paling kita kan juga harus memperlihat keadaan kita juga lah, itu harus yang ada sesuatu ya. ya misalnya kita nggak sampai tapi yang sedapatnya itu gimana? itu diperbolehkan selama tidak ada cacat-cacat yang membedakan. Ini ada empat cacat yang membuat dasarnya yang Yang pertama adalah al-awra al-bayinu awaruha yang rusak atau matanya. Dan sangat jelas kerusakan mata ini. Dan ini lain satunya yang rusak dasar. Yang kedua al-marimah al-bayinu Yang sakit dan nampak jelas sakitnya ya. Makanya kita tidak tahu tadi ini wadah ini berbahaya penyakit atau mengandung apa virus atau apa yang mematikan. Yang ketiga al-arja al-bayinu arasulah yang pincang yang jelas pincangnya dan yang keempat adalah yang sudah sangat tua ini hewannya sehingga nggak ada orang. Ini nggak sah. Selain selama tidak ada empat kata ini boleh. Ada boleh ada manusia dan dia. ya. Yang yang gemuk, yang mahal, yang gede, masya Allah gitu. Kalau nggak mungkin saya dapatnya, lantas boleh sah selama tidak ada empat kata ini. Misalkan ya, sapi. Sapi kan ada yang gede sampai satu ton lebih. Harganya berapa itu? Kalau ke atas ya. Ini mahal dong, kita ya. Kalau sudah gitu, mantap. Saya mau tanya sama jenengan. Milih yang mana kita korban sapi yang segede itu yang paling ideal dengan agama mahal ataukah yang yang paling ya dapat juga lah iya dibelikan satu tapi yang ya. iya, iya, <laughs> ya. besar atau dibelikan dua tapi ya ya ya salah satu besar atau dua yang besar Ya mestinya tuh. Nah kan ada harga 25 juta kan besar banget ya. Saya kan yang pantian susah, tiga ya belasan. Jawabannya iya. tetangga kamar tetangga kasur ilmunya sama ya makanya mau yang mana, woi? Jadi ini kalau yang di oleh para pelawak kita itu memandang sisi masyarakat. Kalau rakyatnya itu secara makanannya segala macamnya juga ada masalah tidak ada musibah tidak ada macam-macam normal lah maka tiga yang paling intinya wow sebut sama tapi kalau masyarakat yang membutuhkan anak sudah kalau ingin tidak sama yang membutuhkan dijadikan yang supaya ini kan luas pembagian jadi kalau yang ini dilihat sisi sosial. Nah, apa boleh juga ya? Jadi bilang di sosial. Tidak nah, ada uh, peristiwa apapun gitu ya yang diinginkan adalah syiarnya Kait apa yang terjadi? Terima ya. Nah, jadi kalau yang diperlukan sosialnya, ya banyak. Tapi kalau Makanya ada bencana gitu eh, nggak jadi korbannya apa? Oh, orang kaya gitu. <laughs> Harganya kan tahu. Nah, kan maksudnya ada bencana apa di, di satu kampung gitu kan dia tuh orangnya punya niatnya untuk korban gitu kan gitu dia berbeli dua jalan sana ternyata lebih membutuhkan tapi tentunya lebih parah gitu loh parah sekali lah uangnya jadikan untuk cara haji itu soalnya enggak jadi persoalan apa prosesnya iya gimana itu sebab kata para ulama lebih abdul mana berkorban dengan hewan korban ataukah bersedekah dengan uang mereka menyatakan yang lebih abdul berkorban dengan hewan itu lebih abdul daripada bersedekah dengan uang kalau orang kaya dosanya iya <laughs> Ayo kaya, kaya, kaya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi korban pun sota uang untuk yang memerlukan. Jadi kalau cuma eh, ah, hanya ada itu, untuk apa itu? Sodakonya adalah iya tidak oleh Abdul yang memberikan. Nah kalau yang ceritanya haji itu kan dia kan tidak ngumpulin duit berarti tapi tangganya ada yang ini terus semuanya dinikah terus dia nggak jadi haji kan dan tapi dia hitung sama Allah dia sudah di ya ya ada ya yang nanti ya cerita kita itu kan terus ya dan ya. katanya nggak jadi haji tapi sedekah itu loh gajinya dibatalkan apa gajinya dibatalkan iya nggak dibatalkan mungkin dilaksanakan Ya, itu yang niat ya, ya. gitu niat dibatalkan. Kan gitu ya. kita apa namanya cuma ya Ya, akhirnya dia dianggap sudah berhaji itu. Dia belum apa Dia mendapatkan pahala besar dengan pembahasan. Pembahasan oh, iya. terkait dengan setia dan kota. Itu dibahas di fikirnya para ulama hanya itu hartanya memilih sembelih korban atau berapa dengan uang mengatakan kader lebih abdul menyembelih korban kalau saudara kalau semua tentang usia kalau usia itu semuanya sama syiar iya kalau ibadah iya sosial juga iya hadiah juga iya semuanya lengkap banyak kabilahnya Allah Ta'ala Yang lain jangan nyambung ya. Yang lain jangan nyambung. Kalau kita ada perjanjian kita sama seseorang gitu, dia minjem uang apa barang kita gitu dengan niat mengembalikan terus e, ternyata setelah waktu yang ditentukan membayar terus kita nggak tahu juga sih itu alasannya apa dia belum mampu atau dimana kita nggak belum tahu ya sampai sekarang belum ada juga nah itu kalau kita ikhlaskan aja apakah uh, uh, si yang hutang itu dosanya akan dihilangkan atau gimana gitu Iya. Kalau antum berniat untuk mengikhlaskan itu semua, sampaikan kepada kita. Sampaikan kepada dia. Anda ini kok nggak bayar-bayar? apa dia nggak mampu atau apa atau apa itu jangan di dalam hati dia nggak tahu masalahnya sampaikan kepada dia kamu lihat coba tukang yang kan atau dibayar besok apapun itu di dua belas sudah ada ada Sarkada bukan yang mengikhlaskan, yang mengikhlaskan tadi dalam hal besar. Kalau sering di situ semua saya dapat. Ada riwayatnya. Dan kita orang zaman dahulu. Orang ini kebaikan selalu luar biasa. Jadi kamu berbantuan kepada yang tentang itu. Terus kamu anak buahnya Sudah sama dia Suruh bayar kamu Bayar? Akhirnya gak mampu bayar Kerja kamu Silahkan Semoga Allah memaafkan Mengatakan dimaafkan Maksudnya di semester Terus saya begitu Sekali Sering menjelaskan ketermawanan Ya, ketermawanan keputusan. Jadi nggak kemudian mencari kesempatan untuk mencekik orang yang benar tadi. Orang pikir itu namanya. Bisa. Sekarang konsep pinjam meminjam bukan piutang itu insan perbuatan baik kepada orang lain. Bukan dari bonus. Tapi kalau orangnya sudah terlanjur melarikan diri, kita nggak bisa mendapatkan. Iya, iya. <laughs> Kok sampai lari kenapa? Kok sampai lari kenapa? Itu itu Itu namanya bukan lagi itu butuh orang. Itu itu jadi keluarganya yang datang. Nah, keluarga itu nggak ya? Ya, ikhlas Jadi, orang mau kalau ketemu tuh panggil. Nih, susah you Jangan pakai video terus sama saya. biasa saja. Sehat. Kan. Tapi kalau No. Terakhir, terakhir, terakhir. Perjanjiannya, perjanjiannya. Saya ada yang lain ya. satu motor diangkat sambung. Apalagi ada yang sambutan ini tapi sudah yang kenal saya punya. Thank you. Cari, cari informasi, cari informasi. Oh, Ada ada anaknya, ada nomor. Kalau oh, ini. Yang paling ada katanya para pembawa, uang tadi itu kita disedekahkan atas nama Dengan ketentuan kalau nol, dibayar lagi. Yang tadi untuk kita. Paham? Jadi, utang sama siapa gitu ya. Kamu bukan belajar, atau belajar apa atau apa gitu. lupa, itu juta gitu. lupa ya. Tadi itu, dua orang-orangnya sudah ada, cari informasinya kemana. Diketahui, kirim lagi atau familinya atau kerabatnya atau ahli waris semua ada data diinfakkan suka infak adalah apa yang kedua ketika suka sudah dia muncul pak suka saya dulu pak yang itu Allah Taala Bismillah semoga bermanfaat nah dari sunnah subhanallah nabi, bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته